Hadirin hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, boros derek, dulur-dulur kulo, sedaya jamaah ingkang rawuh kula dongaaken mugi-mugi tansah dirahmati Gusti Allah barokai Gusti Allah diridhoi Gusti Allah dicintai Gusti Allah disyafaati Kanjeng Nabi disayangi Kanjeng Nabi disayangi Anwar Zahid Boten purun ah. ah gelem ya wis. Alhamdulillah wa syukrulillah Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana silaturahim, kekeluargaan, ukhuwah konten acara Engkang mulya mugi-mugi acara Engkang kita dherekaken menika saged dados wasilah dados sababiyae sisa-sisa umur peparingi Gusti Allah niki saged dados umur engkang barokah. Bapak Ibu, para sederek, sedaya jamaah rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Lek yang mriki ngarani wulan ruah bulan yang terletak di pertengahan dari tiga bulan barokah. Gih menika bulan rojab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saya yakin masyarakat meriki sampun sami hafal doa yang diajarkan dan selalu dipanjatkan oleh Rasulullah setiap memasuki tiga bulan barokah ini kula yakin dulur-dulur sampai apal dongane wulang-wulangane Kanjeng Nabi yang melebet wulan Recep, wulan Ruah lan bulan Ramadan. Dongane nggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi fi rojaba kok ana sing fi marozak tanah maksudnya. Ora ana konsumsine maca donga niku. <coughs> nganggur barik lana mesti gandengane fi tanah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana Allahumma duh Gusti Allah barik Mugiyo ya maringi barokah penjenengan. Barokah niku tegese bertambahnya kebaikan. Lana dateng kita sedoyo, nyuwun barokah, nyuwun tambahi kesainan fi rojaba Eng dalem bulan rojab wa sya'bana lan ing dalem bulan sya'ban Gih nyuwun barokah, nyuwun tambahi kesainan wa ballighna Ramadana lan mugia panjenengan dugeaken kula ya Allah saged kepanggih wulan suci Ramadan amin Allahumma doa itu adalah ungkapan kerinduan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan sedaya tiang Islam niku mesti kangen kepanggih bulan Ramadan. milo kalih Kanjeng Nabi ken ngatah-ngatahake donga. Sedaya tiang mesti nggadah cita-cita. Leres? Sedaya tiang mesti nggadah harapan. Cita-cita dan harapannya niku kepengin sukses uripe. Nggih napa nggih? Kepingin bahagia, gini apa nggih? Kepingin mulia dan terhormat. Pun tau sak nakal-nakale wong niku pengen mulia, sak bejat-bejate wong pengen terhormat. Nek boten dihormati yo ya nesu, lek gak dihormati yo ya muangkel. tak nakal-nakale wong. makanya kalau sering matur, kalau niku nek ceramah tenggene gene penjara kok ten LP lembaga pemasyarakatan ten gene warga binaan dulur dulur dewek sing keliru dalane ngantos di penjara kula nek tepak ngisi ceramah betapapun sing kula adepi tiang-tiang ngoten nika kula tetap harus menghormati mereka karena mereka juga butuh kehormatan kepingin dihormati mboten pareng diece mboten pareng dinyek mboten pareng dilok-lokne Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nek matur ya eh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ngono. Tapi kula ngomong kok jujur. Eh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat. Para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat Ya aku diantemi sandal. Mereka juga kepingin terhormat. Bahkan nuwun sewu, kula nek ngaji ten gene lokalisasi ngaji kali wong wedok nakal-nakal nih kok bu kok guyu tuh bu gak sering kok betapapun sing kula adepi wong wadon sing model ngoten kok kula tetap harus menghormati mereka juga ingin terhormat kula nek ngomong ya eh, ibu-ibu uh, dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya Allah ya, amin yo ya, ngono muga-muga nang insaf kabeh tobat kabeh amin Muga-muga dadi wanita sholihah ahli swarga kabeh. Amin yono. Saya tetap harus menghormati mereka, ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati. Coba aku ngomong apa anane? Uh, para begenggek-begenggek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para lonte-lonte yang suka menghabiskan duitnya suami orang. Ya aku dicamah iso dicelathu ora tepak malah ditawani